Karena tentunya seseorang ketika ingin mempelajari suatu cabang ilmu berusaha mengenalinya terlebih dahulu. Dan telah kita ketahui bahwasanya usulul fikih itu bisa diketahui dengan dua sisi pandang Sisi pandang yang pertama dengan mengetahui makna-makna mufradatnya. Makna mufradat penyusun istilah tersebut karena usul al fikhi disusun oleh dua kata yaitu kata usul dan kata fikih. Nah, berarti harus mengetahui makna usul itu apa, makna fikih itu apa. Dan telah kita lewati bahwasanya usul bentuk jamak dari asal yang maknanya adalah apa-apa yang dibangun di atasnya perkara yang lain yaitu suatu pondasi suatu landasan nah sehingga dibutuhkan kekokohan dan fikih yang secara bahasa maknanya adalah pemahaman al-fahmu sedangkan secara istilah yang dimaksudkan di sini yaitu ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah bi adillatiha tafsiriyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali, yang sifatnya pengamalan untuk mengeluarkan pembahasan-pembahasan akidah karena pembahasan akidah bukan pembahasan fikih yang dimaksudkan secara istilah adillatiha tafsiriyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci untuk membedakan dengan pembahasan usulul fikih. Kenapa? Karena usulul fikih pembahasannya dalil-dalil yang sifatnya ijmali, dalil-dalil global berupa kaidah-kaidah. Ini perbedaan antara fikih dan usulul fikih. Nah, kemudian Kita juga telah membahas tentang makna usulul fikhi yang ditinjau dari sisi apa kalimat tersebut sebagai lakop untuk suatu cabang ilmu tertentu. Karena usulul fikhi ya adalah suatu cabang ilmu tersendiri. Sebagaimana ya cabang ilmu nahu, cabang ilmu mustalah, cabang ilmu bahasa, lughah dan seterusnya. Nah, sekarang usulul fiqhi ketika ditinjau dari sisi ini yaitu sebagai nama suatu cabang ilmu maknanya apa atau definisinya bagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau ini ilmu yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid yaitu suatu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang global yang sifatnya ijmani yang global umum jadi usul fikih itu pembahasannya adalah dalil-dalil yang sifatnya global berbeda dengan fikih tok kalau fikih saja itu yang dibahas adalah dalil-dalil yang terperinci sebagaimana tadi kita membahas ya bulu bulu maram. Kita bahas ya permasalahan beserta dalil-dalilnya ini namanya pembahasan fikih. Adapun pembahasan usulul fikih ini yang dijadikan bahan adalah dalil-dalil fikih yang sifatnya ijmali, sifatnya global. Ini pembahasan pertama. Wa kaifiyatil istifadati minha dan bagaimana ya mengambil faidah dari dalil-dalil yang global itu. Ini pembahasan kedua. halil mustafid dan keadaan orang yang mengambil faidah dari dalil-dalil tadi. Ini yang ketiga. Berarti ilmu usul fikih tidak keluar dari tiga pembahasan utama ini yang nanti akan bercabang-cabang menjadi sub-sub pembahasan yang banyak ikhwanillah. Jadi ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang global, dalil-dalil global dibahas. Ya, yang sifatnya misalnya perintah itu memiliki faedah wajib. Larangan itu memiliki faedah penunjukan haram ya dan seterusnya sebagaimana kemarin telah dijelaskan. Pembahasan yang kedua yaitu tata cara atau bagaimananya seseorang mengambil faedah dari dalil-dalil tadi. Nah, bagaimana seorang mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut? Kemudian yang ketiga, keadaan orang yang mengambil dalil ini bagaimana? Apakah dia seorang mukallid, seorang yang taklid, ataukah seorang yang mujtahid yang memang telah memiliki alat-alat untuk berijtihad? Nah, Barakallahu fiikum. Ini sekilas tentang hal yang kemarin kita ambil wanillah seputar makna usul fiqh. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu perkataan Malik rahimahullah taala faidatu usul fiqh. Faidah usulul fiqh itu apa? Karena seorang mempelajari ilmu tentunya butuh mengetahui faidahnya apa. Dan ini penting yang paling jelas. Kenapa? Karena Seseorang kalau sudah mengetahui faedah suatu ilmu akan lebih ya terdorong untuk menguasainya. Dan jangan sampai seorang mempelajari ilmu yang tidak berfaedah untuknya. Dan sungguh ilmu usulul fiqh kalau kita akan mendengar perkataan Al-Alama Ibn Uthaymin nanti akhwanillah ternyata ilmu ini sangat berfaedah untuk mengantarkan seseorang keluar dari lingkaran taklid dan menjadi orang yang bisa berijtihad. Beliau mengatakan, "Inna usul al-fiqh ilmun jalilul qadr." Sebenarnya usul fikih itu adalah suatu ilmu yang kedudukannya tinggi. Balighul ahamiyah mempunyai kepentingan yang sangat. Berarti sangat penting ilmu ini. Ghazirul faidah yang penuh dengan faidah-faidah. Dan tentunya yang dimaksudkan di sini apabila adalah ilmu fikih yang terlepas dari ilmu kalam. Ada pun ilmu usulul fikih yang dimaksud di sini adalah ilmu usulul fikih yang terlepas dari ilmu kalam. Karena Pembahasan yang telah kita beri tanbih Ilmu usul fikih juga termasuk cabang ilmu yang terkotori Termasuki oleh ilmu kalam Sehingga kalau seorang belajar tanpa bimbingan Akan sia-sia waktunya Bahkan mungkin terjerumus dalam kerancuan-kerancuan Nah karena itulah yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah taala dengan wazirul faedah yang penuh dengan faedah adalah ilmu usulul fikih yang terbebas dari ilmu kalam. Adapun yang sudah kemasukan ilmu kalam, maka madaratnya itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Qala rahimahullah faidatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajul ahkam syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimah. Faedahnya adalah seseorang mampu, oh, punya kemampuan, punya tamakun. Ya, mampu ya untuk menghasilkan kudrah. Baik, yang mempunyai kemampuan menghasilkan kudrah sehingga dia bisa dengan kudrah tersebut mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada di atas landasan yang selamat, landasan yang benar. Jadi kesimpulannya Bila Ilmu ini Bila faidah utamanya adalah Agar seseorang mempunyai kemampuan sehingga bisa mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada dengan landasan yang selamat. Karena banyak manusia punya dalil, menghafal dalil banyak, tapi tidak mampu mengeluarkan hukum-hukum dari Ini keadaan pertama. Di sana juga ada yang sudah mampu mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang dia hafal, tapi tidak di atas landasan yang selamat. Ini juga keliru. Dia punya landasan yang keliru dalam memahami dalil. Akhirnya memahami dan mengambil istimbat dari dalil yang dihafal keliru. Oleh karena itulah Mengatai usul lebih penting. Karena faedahnya sangat besar. Yaitu punya kemampuan mengambil istimbat dari dalil-dalil syar'i dengan landasan yang selamat. Dari sini kita ketahui ya ikhwanillah bahwasanya usul fiqh sangat membantu bagi seorang muslim untuk keluar dari ikatan taklid. Oleh karena itulah Imam ad dahabi rahimahullah taala mengatakan dengan tegas ya "Man Mangkana muqallidan fala hajata lahu ila hadal fan, fa inna hadal fan al-mujtahid." Sungguhnya orang yang mukallid yang suka taklid itu tidak butuh terhadap ilmu ini, tidak perlu, tidak usah belajar saja, tidak perlu belajar kalau cuma mau jadi mukallid. Kenapa? Karena cabang ilmu ini adalah cabang para mustahil yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa istihad, bisa mengambil suatu hukum dari dalil-dalil yang ada. Ya, kalau seseorang cuma ingin mengekor saja, tidak perlu belajar usulul fiqh, buang-buang waktu. Ini perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Kemudian mengingat pentingnya ini di sana mungkin akan timbul pertanyaan. Apakah para sahabat dulu belajar usulul fiqh? Ya, ada ini banyak kan datang. Ya. Belajar saja para sahabat saja enggak belajar ilmu usulul fiqh. Ya, tidak perlu belajar, yang penting hafal dalil saja. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjawab hal ini dalam I'lamul Waqi'in yang intinya beliau katakan innama yadrusul lughatal arabiyyah innama yadrusul lughatal arabiyyah wal qawaidul usuliyah liyasila ila fahmil adillah wassahabatu qad balahu tilkal ghayah ini jawaban yang sangat ya tanda kepada Ketika ditanya apakah sahabat belajar usul fikih? Sahabat belajar nahwu apa? Sahabat itu belajar saraf apa? Ya tidak perlu belajar. Maka Imam Qayyim mengatakan hanyalah ilmu lughah Arabiyah dan ilmu qawaid kaidah-kaidah usul dipelajari itu untuk apa? Untuk mencapai ya kemampuan memahami dalil. Sedangkan para sahabat mereka telah mencapai hal ini, telah mampu memahami dalil dengan benar sehingga tidak butuh pelajaran yang usul fikih. Dan Rasulullah pun nggak mengajarkan kepada mereka kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu alaihim sudah punya kemampuan untuk memahami dalil dengan benar. Oleh karena itulah dalam kurun waktu awal Ikhwanillah Kalau kita melihat sejarah bagaimana kok ilmu usulul fikih ini butuh dibuka Demikian pula ilmu nahwu butuh dibukukan Ya ini tidak langsung pada zaman salaf yakni di kalangan para sahabat Kemudian tabi'in Tidak Bahkan ketika ternyata dibutuhkan oleh kaum muslimin Di saat mereka sulit memahami dalil dengan landasan yang benar Maka orang-orang belakangan butuh Bagaimana cara para sahabat memahami dalil hanya dibukukan kaidah-kaidah Berdasarkan dalil-dalil yang digali dari pemahaman para sahabat Allah alaihim juga pemahaman tabi'in dan tabi'in tabi'in. Qala rahimahullah wa awwalu man jama'ahu ka fannin mustaqil al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Dan orang yang pertama kali mengumpulkan pembahasan usulul fikih menjadi seperti suatu cabang ilmu tersendiri adalah Imam Asy-Syafi'i yang namanya Muhammad bin Idris rahimahullahu taala. Dan memang alhamdulillah sebagaimana telah kita singgung di awal-awal pembahasan kita tidak ada perselisihan di kalangan mereka-mereka yang mengarang kitab usul fiqh yang terselamatkan dari ta'assub madhab kecuali mereka menetapkan bahwasanya Imam Syafi'i lah orang yang menjadi pencetus ya pencetus untuk mengumpulkan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan tata cara mengambil istimbat dari dalil dalam suatu kitab sebelumnya tidak ada namun ketika Imam Syafi'i diminta agar menulis suatu kitab yang di situ memudahkan kaum muslimin bisa memahami dalil-dalil dan mengambil hukum-hukum syar'i darinya, maka beliau membuat kitab yang kemudian dikenal dengan Ar-Risalah. Kita Ar-Risalah. Baik. Dan saat itu Alhamdulillah Imam Asyafi rahimahullah ta'ala adalah masih pemuda, masih dalam umur muda. Siapa yang meminta ini, kan yang minta ini Syekh Ya, Imam Syafi'i masih muda yang meminta untuk dituliskan kitab ini seorang syekh. Yaitu Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Ibnu Mahdi. Imam Hafid minta kepada Imam Syafi'i ya agar dituliskan suatu kitab. Sungguh tawadhu para salaf kemalifillah ketika mengetahui ada pada diri selainnya itu keutamaan. Tidak ada kemudian sikap gengsi meminta kepada orang yang lebih muda karena Imam Syafi'i dikenal pemahamannya yang begitu tajam. Ya, maka dengan permintaan Imam Al-Hafidz Abdurrahman Ibn ini, Imam Syafi'i pun ya menulis kitab tersebut. Ibnu Mahdi mengatakan uktub li ma yata'allaqu bi nasikh al-hadits wal mansukh wal 'am wal khas wa ghairi dzalik. Tulislah untukku perkara-perkara yang berhubungan dengan nasikh dan mansukh hadis yang telah mansuh dan yang memansuhkannya kemudian tentang yang umum dan yang khusus dan yang lainnya maka Imam Syafi'i pun menulis kitab tersebut Arisalah sebanyak dua kali Yang pertama ditulis di Baghdad Dan yang kedua beliau tulis di Mesir Dan kitab ini pun dikirimkan kepada Ibnu Mahdi setelah sampai kepada Ibnu Mahdi, maka beliau pun melihat kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i tersebut dan mengatakan, "Lama nadartu risalah di Syafi'i anhalatni." Tatkala aku melihat kitab risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i tersebut, maka menakjubkanku. Wa dan beliau mengatakan, "Ma usalli salatan illa wa ana ad'ul syafi'i fiha lihat bagaimana para salaf bersyukur kepada orang yang telah memberikan faedah ya Abdurrahman bin Mahdi seorang imam Afanitira, seorang habib Ketika permintaan beliau dipenuhi Minta dituliskan kitab Dikirim oleh Imam Syafi'i Kitab Arisal Dan memang yang namanya seorang alim ikhwanillah punya kemampuan yang menulis kitab tidak sembarangan. Sangat menakjubkan sampai-sampai Abdurrahman bin Nahdi ini mengatakan tidaklah aku salat satu salat pun kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i di dalam salat tersebut sebagai bentuk syukur sebagai bentuk syukur ya kepada Imam Syafi'i yang telah memberikan faedah yang begitu banyak dalam kitab beri al Juga kitab ini ketika dipaparkan kepada Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan Imam juga Beliau mengatakan itu itu minhu Aku tidak melihat orang yang lebih fakih daripada Syafi'i Dan kedua orang ini yaitu Ibnu Mahdi tadi demikian pula Yahya Ibnu Sa'id kedua-duanya adalah masyayikh kibar di zamannya ikhwanillah dan ini cukup ya terlebih lagi kalau kita mau melihat perkataan imam-imam yang lain terhadap kitab tersebut yang menunjukkan keutamaan Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam faidah ini ikhwanillah terdapat bimbingan yang banyak dari kita bagaimana para ulama rahimahumullah taala ya berhubungan satu sama lain juga bagaimana saling bersyukur diberi faidah bersyukur mendoakan ya di dalam sholatnya bahkan dan ini yang perlu kita tiru untuk masyarakat kita ikhwanillah yang telah membimbing kita ya kita doakan mereka akan diberi kekokohan diberi taufik dan husnul khatimah kita hidup di zaman fitnah yang tentunya butuh saling mendoakan kekokohan Nah, kita kembali kepada perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوع Kemudian langkah ini pun diikuti oleh para ulama yang lain. Ya setelah ada pedoman dalam kitab risalah yang menjelaskan secara umum bagaimana cara istimbat. Tentunya yang namanya suatu cabang ilmu yang baru alhamdulillah belum lengkap. Tapi ini cukup merupakan keutamaan karena bisa mencetuskan suatu cabang ilmu. Maka diikuti berikutnya berikutnya saling melengkapi. Bukan saling menjatuhkan. Tidak ada kemudian yang datang setelahnya ah kita Imam Syafi'i kurang, Imam Syafi'i tidak becus. Tidak demikian. Bahkan semuanya mengakui keutamaan tersebut dan melengkapi. Dan demikianlah seorang muslim ikhwanillah ada lubang ditutup. Saling menguatkan sehingga tercapai eh, kekokohan agama ini. Maka mereka pun mengarang kitab-kitab yang berbeda-beda dalam pembahasan usulul fikih ma baina manthurin wa manzum ya yaitu kitab-kitab baik itu berupa manthur kitab-kitab yang nasar berupa kerusak seperti kitab ini kitab usul min ilmi usul ini namanya kitab manthur berbentuk kerusak ya kitab-kitab biasa yang kita lihat wa dan berupa nazam yaitu bait-bait syair ini banyak juga. Baik. Di antaranya yang paling terkenal untuk para pemula yaitu ya Al-Imriti. Baik-baik. Syair tentang usulul fiqh. Wa mukhtasarin wa maksud. Baik yang sifatnya itu ringkas atau yang panjang lebar bahkan berjilid-jilid hatta sara fannan mustaqillan lahu sampai menjadi suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri hatta sara fannan mustaqillan sampai menjadi suatu cabang ilmu tersendiri kaya lahu lahu lahu kayanuhu wa mumayyizatuhu yang memiliki ya ciri khas tersendiri yang memiliki keutamaan dan ciri khas tersendiri dari cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, ini faidah usulul fiqh Alhamdulillah dan sedikit atau sekelumit dari sejarah bagaimana ilmu usulul fiqh tersebut menjadi suatu cabang ilmu tersendiri. Kalau kita melihat pada zaman ini begitu banyak kitab kita membahas usulul fiqh bahkan mungkin tidaklah setiap ya tingkatan filosof ya dari negara-negara yang mempelajari agama Islam mesti di sana ada mukarram atau ya kurikulum kemudian modul tentang usul fiqh dan kitab al usul min al usul termasuk modul yang dikarang untuk ya kelas apa ya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya alhamdulillah ya sehingga menjadi kita yang senantiasa dipelajari oleh para pelajar pemula dalam pembahasan usul fikih. Ini juga menunjukkan keikhlasan pengarangnya alhamdulillah ya nahsibuhu kadzalik wa la 'ala Allahi ahada. Nah, insyaallah taala untuk pembahasan al-ahkam yang merupakan pembahasan inti yang pertama kita akhirkan pada pertemuan yang lalu sehingga bisa terkumpul pembahasannya Barakallahu fiikum naktafi bihadha. subhanallahi wa bihamdihi wa